ganti ku ustad eta paling tirorosti bilang apa nih ngarojokan eta benar sedana Muhammad Muhammad Muhammad Aisyah rekaman baca solawat apa ngepung bang Batul masallu ala Sayyidina Muhammad Sallu alaihi sallam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ah, ah, iya, iya. Cek malaikat lebok usia Ulah makmum siaga di diharap capek hakam usia. Mun asa di TK ini keprokan. anu itu itu mah cepetnya cepet aja eh, penting kamar di masjid itu jam 8 geus beres balik ka imah Andin kabur kene gembol kusia TV na ka masjid bawa edan mah tong kapala cik atuh euy hei Dina tahun teh 12 bulan 11 bulan eh dipakai nulis sinetron wae kasih kasebeuh cik bulan sabulan satu tahun Ramadan khusus kerja ibadah tuh. Ramadan pan tanggal hiji yang kokoleongan pang puasa itu kan maksakan komo gak gara-gara awet tanggal hiji mah kabeh marak satu daerah ku anak <laughs> ayo dong gitu ayo Ya, tetangga kuring bari macul maksakeun tanggal hiji Ramadan puasa bari digawe macul geus kalayan koleong da leuleus teu jasmani Dur beduk lohor, pacul diangkat rek balik ka imasieun batal puasa. Lempang nagelengan sawah geus nyangeyeng, dedeulean geus kararone. Nele cai kieu di sawah siga kolek padahal teh budak rambang. Datang ka imah pamajikan ngarengkol, mabok jengkol keur sawah dihudangkeun meuning ngagi bekap eh nyanyi geus masak. Akangku leuleus-leuleus teh pa ieu pamajikan hudang bari molotov ngorejat ari akangku teh eling, teh keur puasa, keur ka tengah hiji. Tahan Kang, tahan. Alhamdulillah di Cikampek tantangga kuring bulan Ramadan tahun kamari kafe paruasa Alhamdulillah tanggal hiji mah jadi make mah sabab gak terlalu lalu Bandung ada kaserang ku penyakit mah lima menit di keberuk maghrib wis kumpul keluarga besar tanggal hiji Ramadan rek bukber buka puasa bersama akina injuna uana nama ngalan cika nami mitohana inuna bapana kabeh aya keur ngaliukan keur ngano keur ngar keur ngariungkol baskom Ya, tak kakon lima menit tika beduk maghrib mereka buka kau incu manis kicep kicep incu tinggal opat dihitung teh kicep nanti setekuat kuat jadi ajar puasa lulus eta budak cek akina cuo ameh teu karasa kesel tereh maghrib datang kocek bae kolek kocek nurut injuna ngocekan kolek we nah, Ibu Ranti Akina eta eh, bisa nggak bebenyokenan bener teu kalasaeun ngomong bedung adan maghrib waktu buka puasa telah tiba kolak ngagohak kolak ayeuyeur diputar terus Terusnya diputar kuriling, coba dihantem deh. Kolak karunya nasibnya. Nu paling karunya cau, maus, banana. Sama nih tiga buruk maghrib, nasi tak tragis eta cau. Geus telanjang bulat tanpa busana cangkang nangis merosot kabe sama nite kudu magri di pola polotan wis nyot nyot e deh cau pandur beduk magrib buka puasa tiba Allah nu adan pan nyampe can nyampe kana akbar cau geus beak opat Bapak tanggal hiji Ramadan mah unggal-unggal tanggal hiji mah dendam kabeh, dendam heula. Dendam ngumpul di isuk kolak dihantam petis disikat rujak disikat <laughs> kejo namru hajar giliran ada beteng engap kemerkaan si guareang ke tarawih ke masjid engap kemerkaan Coba pinuh tanggal hiji mapan taraweh teh pul pul nepi keluar ngampar terpal masjid gak ada laku imam taraweh kita ke bagian tempat kolong bedug nungguan gue Cepu Ustaz Aing di mana imam mana? Tanggal hiji mah masjidnya pinuh Ramadan sampai saminggu lah. Saminggu mah full masjid pinuh. Sabab masih kategori open turnamen. Minggu kedua Ramadan mulai tak babak penyisihan dua jajan lalu Mulai tak diterlian juri dan jemaah minggu katilu teh ta perempat final opat jajar minggu ka opat terakhir ta final opatan <laughs> pokol bedung pasaran eta mah dengar alih tarawehna tepi akhir Ramadan atos tarawih tarawehna anu ka Jogja tarawehna teh anu paling tepi ka matahari tepi eta taraweh milarian acuk lebaran <laughs> lu paling caket ibu-ibu ngalih taraweh di masjid ke dapur eta nu ngimamana teh mixer ngenan iya, kue lebaran Aisyah eh, mungkin akhir Ramadan lain mungkin deket jeung Allah kalau kami mungkin jauh ke Allah atau ngimpi hayang asup Idul Fitri hayang asup Al izin, cuma mimpi memang tuh make syarat make syarat hayang asup Al izin dengan sekadar diucapkan kelebaran minal a'idina wal faizin sertihan dari doa Rasulullah Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin karena itu doa Rasulullah terhutbah Idul Fitri sehingga sahabat yang mendengarkan mengaminkan ada yang menjawab taqabal Allah min aminkum siyaman wa siyamakum taqabal ya karim itu doa Rasulullah nah, tapi ke Indonesia jadi sapotong Tah, da mah ngapunten kan lahir batin minal aidin wal faizin ta, nah, ya, eta. Kan? Dicopot-copotong ya tungtung. Ya. Padahal doa Rasul kata Allah maj'alna minal aidin wal faizin. Bu. Bu. Nah, malam kan, ka hiji marame pilu ul tarawih. Alhamdulillah. Bu tungtung ngapa resiko apa nah, eta kamarekaan. Coba imam tarawih nang tahun kamari eta nu kapake. Al Ustaz Valentino Rossi anu bilang nanti ngeling ustadz Max Marquez eta bubur-buburan tuh para rugu teh Imam Edan laku anehna teh Imam liur teh Berotak. sudah kuda dirojok bujur eh sudah kuda diolesan balsem liang tayu ya. wabret demikian tajwid makrot lebih penting alhamdulillah cepat nyampe ke markas amin ya dan gitu teh nih, deh dia sok taraweh hmm. Allahu Akbar metik Tuh, tanpa gigi lemong aki-aki nyimaman tuh lah Rararai budak ditukar Ah, ya bisa ngetem bola, eh, sama bola ngarang ngetem. <laughs> Eh, taraweh ngetem aki-aki ini mantarawe, tel teu tamat karek ya kapan gitu digotong ku budak norak aku selapkan salapkeun na bedug aki belum ada perkosa Kita pakai ini memanana diganti ku ustad eta paling roroski bilang ya, apa nunggu ngarojokan eta saudara saudara Muhammad Muhammad Muhammad Aisyah rekaman Baca solawat apa ngepumbang nah, اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه Atau imam mau guru nang tuh nggak asal dirojok bujur kan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cuma malaikat darah tinggi ada Arek di diijabah Fatihah, eta tepat Fatihah teh doa. ayo nu abina ngararambek. Amin. Lu cik malaikat biasa we atuh. Amin menemake urat. <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar malaikat lebok usia ulah makmum siaga jadi hari capek hakam usia asa di TK ini keprokan Ya Allah ya Rabbana Imam nukita awas ya mun ngompol awas ya. Eh, ciri cirian belah dinyata perpal kok panitia curian cek aing mengundang aing maraga tempers awalnya nus, nus. ngus. hal aing dua liter mau keluar. Ya, kecil. Nu ngalem beres sama mana-mana. Gorobak bung imam laku begitu teh. Favorit ibu-ibu. Ngan resiko na bubar taraweh aki-aki 15 araruta mau lima manila bulu nanti aku nah itu tinaruku karena sujud nyungsep budak-budak balik taraweh juga rotong ditanya di jalan bah balik taraweh juga tong mabok taraweh oh bah taraweh mabok ya iyalah imam nang ngoplos <laughs> ngoplos taraweh ngoplosan meneh eh, nyimaman eta eh, sok eta eh, kagok anyeuna <laughs> meneh nyimaman ku istana minum kerating deng heula di oblot jeung tai kebo atuh leta ku sia liam tai kebo wah mah burubung de para rubuh ya Allah ya Rabbana ya kadang-kadang ibu-ibu ya jadi provokator nah sok pilih masjid saya tamat namanya ini sok ngobrol tuh bapak turun ada di mana tarawih yang masjid itu. Anu iya lambat ya. Di jalan kene sing bacot gitu ya, deh. Anu itu itu mah cepetnya cepet ejek eh, penting kamari di masjid itu jam 8 geus beres. Balik ka imah si Andin kabur kene. Gembol usia TV nak masjid bawa. Edan mah tong kepala. Jika atuh euy eh, hei dina sataun teh 12 bulan 11 bulan eh dipake nulis sinetron wae eueuh eh, kasebeuh cik nu sabulan dina sataun Ramadan khusus kenjang ibadah atuh Tiraku 11 bulan tidak tahun dipakai nengan duit Tuh bisa fokus jangan Ramadan ibadah ke Allah malah begitu datang Ramadan bak bak liar kan itu gede jangan baju lebaran 11 bulan itu cukup jam Ramadan eh spesial tuh ini Ramadan yang ibu-ibu lain ya mah kadang mau balik ya mah saya teh lihat teh 11 bulan bukan Ramadan make hayang liar kene wae teh cukup saya teh bakal yang puasa tidak 11 bulan saya teh ceramah teh terus panggung 10 juta 15 juta itu saya panggungnya 15 juta teh 3 ini panggungnya besok panggung dua ratus ribu ambil kamu sih wah dan amplop nak gede main apa Izin mau empat ratus kumpulkan hasil ceramah buka tabungan <laughs> maaf maaf, maaf ya dia mah ilmunya bagi eh, bagi itu cing kuring lah di kamar ayo opat kotak nyin kotak cing kuring nepika Ramadan aya dina kotak nah, kotak Ramadan ditulisan ya kotak Ramadan namun sababnya jang persiapan bakal Ramadan kotak nuka dua naon ditulisan, tulisan naon eh, dua eh, lima persen dijilkan jang kayatim pakai miskin khusus saya ya, tadi bukan bulan Muharram jadi pertama dibuka bulan Muharram ya kotak Muharram ya kotak Ramadan jadi kotak nuka dua atau nuka tilu nuka tilu di mana ayah pembangunan pesantren majelis urang CT di dia kapun bojo neng asupin dannya sebagian alhamdulillah teriweh kemana-mana atau hiji pun bojok iya, ah yang kotak umroh atau umrahnya sok kaya bisa berangkatkan anak incu yes, ya lain-lain hubud dunia lain tulul amal lain habis diniatan HD nah HD mah pan diniatan karena niatnya <laughs> geus jadi amal Bukti nagrim teribu, teribu teuing gitu para balik. enak eh, dibuka persiapan jam Ramadan nah Ramadan ayah tak jadwal Ayah mah ayah ngan jarang Ramadan kuat bekal sabulan Ramadan dan jam keluarga ulang jeng baru dak santri mau arah raya di dia mahi alhamdulillah teriweuh Gue diajar gitu, saya Iqbal. Lu, saya Eh ya Allah ya Rabban. Dan nikmat gue dinikmati. Tarik 50, kayak asup kayak 20 ribu. Mampu dua jumpa rajin. Ayo saya balanya, ayo 30 ribu. Ayo lebetkan ke dewa, sok asup. Asup. Pak majikan yang ngerti, eh itu kata obat. yang penting. Alhamdulillah, bukan pak majikan teh sekali ayam ribu kamari yang emas tilu kilo ribu jual kolor aing Alhamdulillah jadi kudu klop kurang suami istri teh klop jangan jam perjuangan menang bangun pasantren dua lalaki tilu lantai alhamdulillah akhirnya panganten eh panganten pasantren santri santri istri Bapak naik mau unggal poe ya pengantenan wae. Selalu pengantenan. Itu rahasianya. Rahasia no, supaya seger pengantenan tulis. Aku ring sok ya neng. Kapun bojo ya. Lamun beres salat lohor ulah gengsinya yang ka AA. yang naon? Cekel geuna A cium pentarido kaa, Ah, bisik diisuk tadi nepi kalohor neng ayah salah. Mentari dona. Nu tadi naya masalah rek ambek teh ambek Bis mulai diajar gitu, alhamdulillah. Begitu asar, di mana pangi, pangi di dapur rek eh, nyokot cai, beres salat asar jamperkeun, ah apunten. Bis di lohor nepi ka asar neng boga dosa. Diampura. Ya nepi ka maghrib, maghrib datang deh Lamun kuring keur teliar mana-mana. Ah ampunten. Bis di asar nepi ka maghrib neng nyari hati ah ampuna. Tak ring ku bosan-bosan lah tau pamenta deui dua tahunan di drop pak Eh, alhamdulillah eh sok itu diajar gitu kasalah pengen tarlasa teh sia ya. kasalah ngomong monyong lawan pantas bahkan lebih galak pak Majikan anak salah kita mah ngadede eh mah ulah Nah, gue nyanyi, gue nyanyi. Tarawilas hati awewe awas ya leleskeun hati leleskeun. Kasalah kula bani nyorongot tutunjuk kita muncrat ciduh karena beungeut salaki. Tong di batur siah. Uding batur maneh. Terus salakina laporan kan. Awas ya. Pentari mau menjadi salah yang pentadu ah ya hadirin hadirat rahimakumullah Allah wa yakum. jasmani eusian rohani eusi eusian oke okay, alhamdulillah orang diberi modal di ku Allah dua pasang deui wae naon asep akal jeung im iman akal ayah iya iman ayah di dia keyakinan ketauhidan orang nunerap dina hati dina dada orang nulis mal goncang insyaallah sing di istiqomah dan ku Allah yes ayala ilaha illallah muhammadur rasulullah sok sarajan rampung-rampung iman akidah ngabebita dunia geus mantak moal kabita sabab ieu akidah tauhid keimanan urang itulah harta yang lebih mulia yang lebih mahal nu bakal kabawa ka akhirat teh kapangih kabeungaran dunia di dunia bakal kapangih kabeungaran akhirat surga na Allah disadiakeun bikin jalma nu bertahan dina keimananna amin ya Allah ya